alam semesta. Dan kita merasakan bahwasanya datangnya hari kiamat sudah semakin dekat sekali. Bahkan kabar-kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sudah sangat kelihatan dengan mata kita. Dan di antara tanda datangnya hari kiamat yang besar yang hari ini kita merasakan dan kita juga melihatnya yaitu datangnya sebuah istilah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-malhamatul kubro, yaitu perang besar di jagat raya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di antara tanda yang besar datangnya hari kiamat dan datang tanda ini pembuka turunnya Nabi Isa, demikian juga Imam Mahdi, demikian juga Dajjal. Pembukanya pintunya adalah Malhamatul Kubro. Perang terbesar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di dalam istilah yang diistilahkan sama orang-orang Yahudi yang kita juga terkenal walaupun tidak dikenal dalam Islam istilah seperti ini yaitu perang Armageddon. Akan tapi dalam Islam Rasulullah SAW menyebutkan perang besar akhir zaman adalah perang Al-Malhamatul Kubro. Peperangan terdahsyat di jagat raya. Setelah itu nanti akan membuka turunnya Nabi Isa alaihi salam demikian juga Dajjal, demikian juga tanda-tanda besar yang lainnya. Pada kesempatan kita kali ini, dalam khutbah yang ringkas, kita akan sebutkan beberapa riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana malhamatul kubro, perang terbesar antara kaum muslimin dengan orang kafir, dan di mana letaknya, dan berapa jumlah pasukan orang kafir. Demikian juga di mana pasukan Islam terbesar atau terkuat zaman itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan. Oleh karena itu Subhanallah kalau orang hidup bersama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mungkin goncang dalam agamanya. Bahkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan secara detail bagaimana peperangan-peperangan di akhir zaman turunnya Nabi Isa, demikian juga Imam Mahdi, demikian juga Dajjal, semuanya disebutkan sama Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dan rinci. Bahkan subhanallah malhamatul kubro sampai tempatnya pun disebut sama Rasulullah SAW. Di mana terjadinya peperangan disebutkan sama Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat dan kita nggak akan menyebutkan semuanya. Beberapa riwayat yang menunjukkan di mana terjadinya pertempuran yang besar atau dinamakan dengan malhamatul kubro. Karena memang di akhir zaman itu Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang bagaimana perjalanan alam semesta ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Mu'ad bin Jab dari Mu'ad bin Jabar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Umranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib." Sesungguhnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa akan ramai merupakan tanda akan hancurnya Medina, Yasrib kota Medina. Wa kharabu Yasrib khurujul malhamah. Dan hancurnya Medina keluarlah peperangan yang besar namanya dengan Malhamatul Kubro. Wa khurujul malhamati Fathu Konstantiniyah wa Fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal terjadinya Malhamatul Kubro, tanda akan ditaklukannya Konstantinia, Konstantinopel. Dan dibukanya Konstantinia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dajjal, tanda akan keluarnya dajjal. Berarti berurutan. Hari kiamat sangat berurutan sekali tanda-tandanya disebutkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi satu persatu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi menyebutkan juga <clears throat> Di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu, Abu Darda disebutkan tempat di mana peperangan besar dan di mana basecampnya kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fistatul muslimina yaumal malhamati bil ghawtah." Sesungguhnya markasnya kekuatan kaum muslimin ketika terjadi perperangan besar yaitu malhamatul kubra itu di tempat kampung namanya Gautoh. Di sebuah kampung namanya Gautoh. Ila di madinatin yuqalu laha Dimishk. Dan kampung ini di sebelah kota namanya Damaskus. Min khairi madain Syam. Dan Damaskus merupakan kota terbaik di negeri Syam. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di mana? Tempatnya di Gautoh. Dan itulah sekarang yang terjadi pertempuran yang besar di Suriah. Rasulullah SAW juga menyebutkan nama sebuah kota tempat tempat lain juga. Namun tempat ini bukannya kaum muslimin yang menjadi markasnya, tapi orang-orang kafir. Di sebuah tempat namanya Dabik. Dan di situ juga di Suriah. Di situ juga di Suriah, sehingga tempat peperangan besar di jagat raya antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir di Suriah, di Damaskus. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan secara detail bagaimana orang-orang kafir bersatu padu. Demikian juga kaum muslimin bersatu padu di Damaskus atau di Suriah dan terjadi pertempuran yang luar biasa. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Yasar bin Jabir. Dia bercerita bahwasanya datang seseorang dari Kufah. Dan ketika itu di Kufah sedang terjadi malapetaka, yaitu datangnya angin topan yang menghancurkan kota eh, Kufah. Maka datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Abdullah bin Mas'ud, ja'atisa'ah." Wahai Abdullah bin Mas'ud, sudah datang hari kiamat. Yaitu orang itu mengira bahwasanya hari kiamat waktu itu. Ketika datang angin menghancurkan kota Kufah. Maka Abdullah bin Mas'ud setelah itu duduk. Dan mengajak orangnya supaya duduk, duduk, duduk. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Inna sa'ah la taqumu hatta la yuqsamu miras." Sesungguhnya hari kiamat tidak mungkin terjadi kecuali di bumi ini harta warisan sudah tidak bisa dibagi. Wala yafrahu bi ghanimatin. Demikian juga ghanimah, harta rampasan perang sudah tidak membanggakan. Bukan barang yang membanggakan ghanimah itu. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengisyaratkan jari beliau telunjuk beliau mengarah ke Syam. Diarahkan jari beliau ke Syam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, aduan Ya yajtami'una li ahli Islam. Nanti di sana Syam dan Syam itu sekarang terpecah menjadi empat negara. Suria, Palestina, Yordania, Lebanon. Ini yang dinamakan dengan kota Syam. Dan sekarang hancur-hancuran perang-perangan Suria, demikian juga Palestina, demikian juga sekarang sudah mulai masuk ke Lebanon. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengisyaratkan tangannya ke Syam, Kemudian mengatakan di sinilah tempat berkumpulnya musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Wa yajma'u ahlul Islam. Demikian juga di sinilah kaum muslimin bersatu padu untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Maka orang yang datang ini bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ar-rumu ta'ni. Abdullah bin Mas'ud. Apakah yang kau maksudkan musuh Islam yang berkumpul itu orang-orang Romawi? Orang-orang Romawi itu zaman dulu jajahannya luas. Orang Romawi agamanya Kristen. Apakah yang kau maksudkan itu orang Romawi? Yaitu sama sekarang Amerika, Eropa itu masuk dalam daratan Romawi. Apakah orang Romawi yang kau maksudkan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Na'am." Iya, Orang Romawi akan berkumpul di Syam dan kaum muslimin menyambut seruan jihad mereka. Peperangan melawan mereka. Setelah itu beliau bercerita panjang dan beliau hasilkan dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bercerita, "Watakunu inda dzalikal qitalu syadid." Dan waktu itu akan terjadi pertempuran yang luar biasa besarnya di kota Syam, eh, ya di, di, di negara Syam. Fayashtaritul muslimuna syartotan. Sampai kaum muslimin mengutus satu pasukan perang. Berjalan untuk memerangi orang-orang kafir satu pasukan. Akhirnya terjadi pertempuran besar antara pasukan ini orang muslim dengan orang kafir. Pertempuran tidak menghentikan pertempuran kecuali datangnya malam. Sampai semuanya terbunuh. Sehingga datang waktu pagi, pasukan kaum muslimin sudah hancur. Pasukan yang dikirim ini. Kemudian hari yang kedua, kaum muslimin mengirim pasukan yang kedua untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian terjadi pertempuran sampai malam. Malam berhenti, hancur pasukan kaum muslimin. Pasukan yang kedua hancur, hari yang kedua hancur. Kemudian pasukan kaum muslimin mengumpulkan lagi, mengirim lagi pasukan. Terjadi pertempuran yang besar, tidak ada yang menghalangi pertempuran yang kecuali, kecuali waktu malam. Malam hari berhenti, kaum muslimin pun hancur. Di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga hancur. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, sampai di hari itu, jika seandainya ada burung terbang, tidaklah burung berjalan beberapa meter, kecuali pasti jatuh mati burungnya. Karena pertumbuhan yang luar biasa. Akhirnya setelah itu, datanglah hari yang keempat. Kaum muslimin mengutus pasukan. Hari yang keempat, Kemudian dalam pasukan ini terjadi pertempuran yang luar biasa. Sampai akhirnya dalam pertempuran ini, yaitu hari yang keempat tadi kita sebutkan, sampai burung pun kalau seandainya terbang hari yang keempat itu, niscaya akan jatuh dan mati burung tersebut. Kemudian terjadi pertempuran yang besar sampai setiap 100 pasukan, 9 yang masih tersisa, satu yang masih tersisa. Kaum muslimin kalau seandainya berkumpul 100 orang, yang masih hidup cuma satu orang saja. 99 meninggal dunia. Dalam pertempuran yang besar ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, dan di waktu itulah, di waktu itulah, warisan tidak mungkin bisa dibagi. Demikian juga ghanimah nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena terlalu banyak orang meninggal dunia di di dalam pertempuran tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan datang prajurit terbaik kaum muslimin datang ke Syam yang mana prajurit ini datangnya dari Medina. Rasulullah saw mengatakan setelah itu bersabda, <clears throat> ini la'arifu asma'ahum wa asma' qabailihim sampai saya kata Rasulullah saw mengetahui satu persatu siapa pasukan-pasukan terbaik kaum muslimin yang datang dari Medina. Namanya dia dan bapaknya. bilangnya dari mana saya tahu. Kata Rasulullah SAW. Dan dari situlah nanti kaum muslimin akan menang. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, saya sebutkan beberapa riwayat, nanti akan kita sebutkan faidah-faidah dari hadis ini. Karena banyak riwayat yang sahih. Dari hadis yang kedua, Rasulullah SAW <clears throat> Dikeluarkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah." Tidak mungkin terjadi hari kiamat hatta yang zilar Rum sampai orang-orang Romawi, orang-orang Nasoro, orang-orang kafir berkumpul di suatu tempat dinamakan dengan bil a'maq atau bidabi di sebuah tempat namanya Amak atau Dabik. Itu terletak di kota Suriah. Di negara Suriah. Maudi'ani Qoribani min Halab. Dua tempat sangat dekat dengan kota Halab. Halab juga di Suriah. Fayakhruju ilaihim jayshun minal madinati. Setelah itu mereka diserang pasukan yang terbaik yang berasal dari kota Madinah. Min khiyari ahlil ardi yawma izin dan merekalah pasukan terbaik di dunia waktu itu. Fa'idha tafafu. Ketika mereka sudah bertemu antara pasukan Medina dengan pasukan Romawi. Setelah pertempuran besar sebelumnya. Maka orang-orang Romawi mengatakan khallu bainana wa bainal ladina sabbu minna nuqatilahum. Wahai orang-orang Medina, sudah kamu gak usah datang ke sini. Biarkan kami orang Romawi berperang dengan orang Muslim yang memerangi kami di Syam. Kamu nggak usah ikut-ikutan datang ke sini. Maka orang Medina mengatakan, La, wallah, tidak demi Allah, kami nggak akan membiarkan saudara-saudara kita meninggal dunia. Akhirnya mereka berangkat, terjadi pertempuran yang besar. Dan kaum muslimin terbagi waktu itu pasukan ini terbagi menjadi tiga golongan. Sepertiga, mereka kalah. Dan mereka tidak diterima taubat mereka. Kalau berbeda pendapat, apa yang dimaksud tidak diterima taubat mereka? Ataukah karena mereka melarikan diri? Oksu, uh, eh, seperti uh, banyaknya orang-orang Suriah yang sekarang melarikan diri ke Eropa. Atau karena mereka nggak diberikan ilham untuk bertaubat. Sepertiga pasukan. Sepertiga pasukan, mereka akan meninggal dunia. Dan merekalah mujahidin terbaik Islam. Kemudian sepertiga yang ketiga, dialah yang akan memerangi, akan memiliki kemenangan dalam pertempuran yang luar biasa besarnya ini. Setelah terjadi pertempuran yang besar, maka kaum muslimin setelah itu mengumpulkan ghanimah. Setelah mereka lagi asyik mengumpulkan ghanimah, terdengar kabar bahwasanya Dajjal sudah keluar. Akhirnya ditinggalkan ghanimahnya, kemudian mereka membuat pasukan. Rupanya ini kabarnya tidak benar. Setelah itu kaum muslim pulang ke Madinah. Ketika mereka meninggalkan kota Syam, muncullah Dajjal. Ketika itu prajurit sedang di tengah jalan, akhirnya keluarlah Dajjal waktu itu. Setelah itu kaum muslimin sholat di waktu sholat subuh, kaum muslimin sholat. Ketika kaum muslimin sholat, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di waktu sholat subuh, di menara Baybo, di Menara Putih yang terletak di kota Damaskus. Setelah itu baru berangkat lagi kaum muslimin untuk perang melawan Dajjal sampai datang tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya. Ada sebuah riwayat juga, sahih juga riwayat ini. Ketika kaum muslimin, jadi sebuah riwayat menunjukkan bahwa awal terjadi pertempuran itu ada dua pasukan. Pasukan yang pertama kaum muslimin bersatu dengan orang kafir, orang Kristen. Orang Rom bersatu padu. Mereka melawan musuh mereka. Musuhnya Persia dan antek-antek Persia. Terjadi pertempuran yang besar. Kenapa? Karena kaum muslimin sedang berdamai dengan Romawi, Amerika dan sekutunya. Kalau zaman dulu Romawi, Kristen bersekutu untuk menghancurkan satu musuh, musuh mereka berdua. Sampai akhirnya Persia hancur. Persia hancur dilawan sama dua kekuatan ini, orang muslim dan orang Romawi. Ketika muslim dan Romawi menang, Akhirnya orang Romawi menganggap kemenangan ini dari kita. Sehingga mereka mengangkat salib. Orang yang menganggap salib, mengangkat salib ini dibunuh sama kaum muslimin. Akhirnya perjanjian perjanjian setelah itu hancur. Kemudian terjadi pertempuran yang besar antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Ketika terjadi pertempuran ini, orang Romawi membawa 70 atau 80 bendera perang. Setiap bendera perang diisi oleh 12.000 pasukan. Sehingga berkumpul pasukan sekitar 960 ribu pasukan berkumpul di Syam dari pasukan orang Romawi untuk melakukan kaum muslimin. Sehingga terjadi pertempuran yang luar biasa dinamakan dengan Malhamatul Kubro. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimina min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Amma ba'du. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah taala. Dalam khutbah yang pertama kita mengambil sedikit beberapa riwayat sahih tentang bagaimana kejadian Malhamatul Kubro disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tempatnya, sampai jumlah pasukan orang kafir, pasukan kaum muslimin, bahkan berapa yang meninggal dunia dan terpecah menjadi berapa pecahan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara detail. Muncul pertanyaan, apakah Malhamatul Kubro itu kejadian sekarang yang terjadi di Suriah kita membaca sebuah riwayat sahih. Apakah memang kejadian yang dalam hadis sebutkan sama Rasulullah SAW itu adalah kejadian yang sekarang kita saksikan di Suriah? Maka kita katakan ini perkara yang gaib. Ini perkara yang gaib. Wallahu a'lam. Apakah memang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi itu adalah kejadian sekarang atau nanti yang akan datang atau nanti yang akan datang wallahu alam itu hadis Rasulullah SAW hanya mengabarkan tentang kapan terjadinya tahun berapa. Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan. Oleh karena itu kalau kita memaksakan bahwasanya riwayat tadi untuk kejadian sekarang tahun 2015 atau sebagian orang saya baca di beberapa tulisan di internet sebagian orang sampai mengatakan terjadinya perang besar Malhamatul Kubro tahun 2025. Tapi ini berlebihan dalam menafsirkan perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi, yang kita ingin saya sebutkan di sini tentang peperangan di Suriah itu apa? Perhatikan, perlu diingat, peperangan Suriah bukan peperangan perebutan politik. Bukan masalah politik. Demikian juga bukan perebutan kekuasaan. Peperangan Suriah sekarang merupakan peperangan Islam dan kafir. Sehingga kaum muslimin menyambut seruan jihad dari berbagai negara berdatangan ke Suriah. Bukan karena urusan politik. Demikian juga urusan kekuasaan. Ngapain kaum muslimin sampai mereka perjalanan jauh. Ada yang dari jetnya. Demikian juga berbagai negara datang ke Suriah. Yang mereka mendatangi kuburan mereka sendiri. Jika seandainya karena urusan politik. Urusan kekuasaan. Itu urusan duniawi. Nggak mungkin menggerakkan mereka untuk berdatangan dari penjuru yang jauh. Datang sampai ke Suriah. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Untuk apa? Apakah untuk politik? Apakah untuk uh, kekuasaan? Tidak. Ini murni perang antara Islam dengan kafir. Dan dari kejadian ini, banyak orang yang sekarang sadar siapa syiah. Siapa syiah? Apakah syiah itu muslim? Syiah merupakan orang kafir. Dan mereka akan bergabung dengan orang-orang kafir membantai kaum muslimin. Bukan hanya sekarang. Mereka dulu pernah kerjasama sama orang-orang Tatar. Untuk membantai kaum muslimin. Demikian juga mereka bekerjasama dengan orang-orang salib. Untuk membantai kaum muslimin. Demikian juga sekarang mereka kerjasama dengan orang-orang kafir bahkan Yahudi bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Oleh karena ada ada sebuah riwayat supaya kita mengetahui siapa itu Syiah. Subhanallah, saya dari dulu mencari sebuah riwayat. Apakah Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan nama Rafidah? Syiah. Saya cari, saya cari, dan saya cari. Subhanallah, saya mendapatkan sebuah riwayat saya dulu mengira bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah dalam hadisnya berbicara masalah syiah. Yang paling sering Rasulullah SAW berbicara tentang khawarij. Bahkan riwayat beliau tentang sikte khawarij mutawatir. Bukhari Muslim dan yang lainnya. Demikian juga kelompok seperti Qadariyah dan yang lainnya. Tapi syiah. Apakah ada sebuah riwayat Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang sebuah kelompok yang akan muncul yang dinamakan dengan Syiah atau Rafidah rupanya ada sebuah riwayat. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tobroni dan berkata Imam al Haythami, ulama besar madhab Syafi'i dan beliau ulama al-hadis. Beliau mengatakan isnaduhu hasan. Sanatnya hadis ini hasan sanatnya. Ada dua riwayat menajubkan subhanallah riwayat ini. Dari Fatimah putri Rasulullah SAW radhiyallahu anha Fatimah ini bercerita. Nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, istri beliau, eh, suami beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza fil jannah." Orang ini yaitu Ali bin Abi Thalib, mereka dia di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, "Wa inna min syi'atihi aqwam." Dan di antara syiahnya Ali Syiah itu dalam terjemahan Indonesia bisa diartikan penolong, demikian juga satu kabilah atau orang yang mencintai itu dinamakan dengan Syiah. Syiah itu Ali, yaitu orang-orang Syiah yang mereka menolong Ali, mencintai Ali. Lahum nibazun yusamuna roh rafidah. Ada kelompok dari Syiahnya Ali, para pencinta Ali, sebuah kelompok dinamakan dengan Rafidah. Sebuah kelompok dinamakan dengan Rafidah. Syiah Rafidah. Man laqiyahum. Siapa yang bertemu dengan mereka, Rafidah ini, falyaktulhum. Bunuhlah mereka. Fa innahum musyrikun karena mereka orang-orang musyrik. Mereka menyembah kepada Allah Ta'ala. Mereka menyembah Hussein putranya Ali bin Abi Thalib. Demikian juga mereka menyembah kuburan Karbala. Demikian juga menyembah harta pemimpin mereka sekarang. Basar asal Presiden Suriah, mereka jadikan Tuhan, bahkan mereka menyembahnya. Ada sebuah riwayat yang lain. Riwayat yang kedua. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitab Sunnah, demikian juga Imam Al-Lalikai dalam kitab juga Sunnah, demikian juga oleh Imam Ibn Abi Ashim, Asim jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada saya, "Inna qauman lahum." Wahai Ali, ada di antara pasukan kamu orang-orang yang mendakwakan dirinya cinta sama kamu, kelompok yang dinamakan dengan Rafidhah. In adroktahum faqtulhum. Jika engkau ya Ali bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka. Fa'innahum musyrikun. Karena mereka orang-orang musyrik. Kata Ali bin Abi Thalib, tahiluna hubbana. Kata Ali bin Abi Thalib, dan mereka orang-orang Syiah, dakwahnya mereka cinta sama kami, Ahlul Bait. Mereka katanya mencintai kami yaitu Ahlul Bait. Walaisu kadzalik dan mereka tidak cinta sama Ahlul Bait. Wa ayatu dhalika. dan tanda mereka Kata Ali bin Abi Thalib, tandanya mereka annahum yashtumuna Abu Bakrin wa Umar. Tandanya mereka, mereka senantiasa mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Oleh karena subhanallah didapatkan sebuah seseorang di Suriah dari orang Syiah. Ketika tertangkap, di kakinya ada tulisannya Abu Bakar dan Umar. Supaya diinjak-injak ketika dia berjalan. Dan subhanallah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijalankan sama Ali bin Abi Thalib zamannya beliau. Ketika Syiah muncul yang didirikan sama Abdullah bin Sabah dinamakan dengan kelompok Sabaiyah dikumpulkan sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika belum menjadi khalifah. Akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib masuk dalam pasukan mereka, rombongan mereka mereka mengatakan antahu antahu antahu. Wahai Ali, engkau adalah dia, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maka Ali bertanya, "Waman huwa?" Siapa dia yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, Anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami, wahai Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib murka, marah luar biasa dengan ucapan ini. Kemudian beliau melantunkan sebuah syair. Falamma ra'aitu amran mungkara. Ajattu nari wa da'autu kumburo. Ketika saya melihat sebuah perkara yang sangat mungkar. Maka saya panggil kumbur. Prajuritnya Ali bin Abi Thalib, komando beliau. Dan saya nyalakan parit. Kemudian mereka saya bakar satu persatu, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum melihat Ali bin Abi Thalib membakar mereka, kata Abdullah bin Abbas, "Wahai Ali, jika seandainya saya seperti engkau, saya tidak akan membakar mereka, tapi akan saya bunuh mereka tanpa dibakar." Kenapa? Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La yu'adzibu bin nari illa robunar. Tidak boleh membakar manusia dengan api kecuali Allah Tuhannya api. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bertobat dari perbuatan membakar. Tetapi fatwa beliau untuk dibunuh orang-orang itu, Ali bin Abi Thalib tidak taruh terhadap seperti ini. Kenapa? Karena menjalankan perintah wasiat Rasulullah SAW. Oleh karena itu sejak zaman dulu sampai sekarang di berbagai negara kacau balau mesti Syiah di balik itu. Tatar bisa menghancurkan kaum muslimin. Tatar masuk karena orang Syiah. Demikian juga Salahuddin Al-Ayubi. Sampai lemah pasukannya karena orang Syiah di baliknya. Demikian juga orang-orang salib, orang-orang Kristen. Sampai bisa menaklukkan kaum muslimin. Di belakangnya juga orang Syiah. Oleh karena itu fitnah akhir zaman seperti ini. Jika kita nggak berdoa kepada Allah Ta'ala, nggak berlindung kepada Allah Ta'ala, niscaya kita nggak akan selamat. Apalagi orang-orang munafik, mereka sudah terang-terangan. Mereka nggak bersembunyi-sembunyi lagi, mereka terang-terangan. Bahkan mereka sudah berani menampakkan syiar-syiar syiah mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah pelacur dan yang lainnya. Oleh karena itu di akhir zaman seperti ini, benteng yang paling kokoh membentengi diri kita dari fitnah ilmu din. Pelajar belajarlah. Demikian juga membacalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah ini sebagai benteng kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur al mujahidin fi Suriya wa fil Yaman wa fi Palestina wa fi Afghanistan wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Suriya Yaman wa Afghanistan wa fi kulli makan Allahumma mujahidin fi Palestin wa fi Suriya Yaman wa fi kulli makan Rabbana hasanah wa fil hasanah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh